Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salli alaihi wa Pada guru kita semua Buya Yahya. Mudah-mudahan Allah panjangan umurnya, sehat walafiat supaya kita sebagai jamaah untuk mendengarkan apa yang dinasehatkan manfaat. Buya Yahya saya mau bertanya di masjid saya ketua DKM yaitu waktu lebaran Idul Fitri yang 1000 2014 itu lebihan zakat atau bukan karena saya bukan DKM-nya sebagai jamaah itu beras ada beberapa kintal dijual untuk membangun pagar masjid saya bagi jamaah yang awam itu apakah boleh apa tidak saya kurang setuju itu ya, zakat dijual untuk membangun pagar masjid karena karena kata beliau itu tidak boleh <laughs> untuk membangun itu. Jadi atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berulang-ulang kami sampaikan, tolong berbuat adillah kepada orang fakir. Innama sadaqatul fuqara dan sampai akhir jumhur ulama empat madhab mengatakan masjid bukan sabilillah di dalam bab ini sehingga jangan sampai kita itu berbuat dolim kepada orang fakir lalu menggunakan duitnya orang fakir untuk untuk hal-hal yang seperti itu dan setelah kita lacak memang ada pendapat-pendapat lemah urusan duitnya orang fakir yang mereka mendapat lemah tidak diperkenankan zakat digunakan untuk bangun masjid yang salah bukan Anda, yang salah adalah panitia. Dan mungkin panitia tidak tidak bersalah, yang memberi yang salah adalah yang memberikan fatwa. Dolim kepada si fakir. Dan kita ingin tahu maknanya sudah cukup itu seperti apa sih? Masalahnya sudah kampung itu kaya semuanya begitu. Yang dikasih 2 kilo untuk makan 2 hari 3 hari beres, bagaimana cukup? Luar biasa kalau satu negeri sudah cukup nggak butuh zakat hebat ini luar biasa. Satu ke desa aja sudah. Baik, ketahuilah bahwa itu hak mereka. Kembalikan ke mereka lagi, cari. Kalau memang ada lebih, digunakan sampai dia tahun depan Anda menjadi orang yang cukup kaya. Bukan sekedar mengeluarkan zakat fitrah saja, nanti keluarkan zakat mal setelah itu. Dan tidak diperkenankan. Dan coba kita mengumpulkan perkataan para ulama. Bukan pendapat kami, kami tidak punya pendapat. Pendapat ulama kita lacak dari empat madhab semuanya. Sehingga kami kumpulkan dari kesembul Dasar Kubah Al-Kashf Tabyin. Eh, ala eh, apa kita apa? Dalam kita sendiri kita sendiri nulis lupa. Eh, kita menulis satu dalam cat buku bahasa Arab bahwasanya tentang visor fil zakat lima masalah amah di dalam masalah membayar zakat untuk kepentingan umum itu boleh atau tidak? Kita mendatangkan perkataan ulama dan setelah itu kita simpulkan dari perkataan para ulama. Semuanya mengatakan tidak. Sampai yang dikatakan fisabilillah, orang yang zak di jalan Allah itu sendiri, tidak semuanya orang yang perang di jalan Allah mendapatkan. Tidak semua orang yang Oh ya kasful Humah kitabnya ada kita nulis kasful Humah untuk menghilangkan satu kebimbangan, kebingungan tentang masalah bayar zakat. Ada buku kecil dan sudah diterjemahkan oleh anak-anak. Jadi tidak tidak jangan diberikan mohon maaf. Kalau Anda masih memaksa untuk bangun masjid dan untuk bangun pondok, Anda pergi ke rumah sakit umum hari ini juga. Supaya hati kita dihidup. Kalau masjid itu di patok empat sudah sah untuk sholat. Tapi kalau orang sakit itu lihat. Dan bagi rumah sakit yang dibantu oleh negara, dengan cara salah atau benar yang dibantu negara dengan salah yang benar itu yang dibantu hanya orang yang sakit yang jaga itu harus meninggalkan pekerjaannya duitnya dari mana dan itu mungkin istrinya seananya harus ikut jaga karena sakitnya parah itu meninggalkan pekerjaan dari mana duitnya Akah akan rela kita, akah, akankah kita rela setelah itu menggunakan duit mereka untuk bangun pondok pesantren Al-Bahjah? Kenapa harus masih dibaksakan mendapat itu? Tidak, jangan lihat tuh lihat rumah sakit rumah sakit. Sekarang ada program pemerintah yang mengambil duit dari umat untuk dengan cara macam-macam itu. Biarpun katanya dikembalikan, semoga dikembalikan kita tidak melacak sampai di sana. Yang jelas ada upaya-upaya bantuan-bantuan dan berita untuk orang sakit. Yang dibantu hanya orang yang sah, sakit saja. Yang jaga dikasih duit ganti sehari 50 ribu. Tidak. Masya Allah. Kenapa kita harus masih jangan jangan dipakai itu biliknya orang fakir. Dahulukan mereka itu semuanya. Duduk di apotik-apotik umum itu lihat. Apotik-apotik lihat. Banyak orang maju mundur mau mendekat ke apotik karena takut duitnya nggak cukup. Dan langkah banyaknya orang yang menangis keluar dari rumah sakit bingung mengeluarkan istrinya atau anaknya. Bahkan mungkin seorang anak muda menangis menyesal karena ibunya meninggal karena dia tidak bisa membawa ke rumah sakit. Dan sudah begitu, akankah kita gunakan untuk bangun pondok pesantren? Lalu kita gunakan jadikan pondok pesantren visabilillah. Takutlah kepada Allah. Mau bangun apa ini? Mau bangun apa? Kita harus tegas urusan ini. Hanya orang fakir berikan kepada mereka. Alhamdulillah Al-Bahsyah tidak ada duit zakat. Dan semuanya bangun adalah Allah. Jangan melakukan dengan cara yang haram. Jangan dolim kepada si fakir. Dan juga jangan dolim kepada si kaya. Sama, tidak boleh berbuat dolim kepada siapapun hari ini yang kita bahas tadi. Baik, tidak tidak dibenarkan. Ada pun orang yang sudah melakukan zakat semacam ini, insya Allah diterima oleh Allah. Karena apa? Bukan anda yang salah. Mungkin ada orang zakat mal diberikan ke pondok, zakat mal diberikan ke masjid untuk bangun masjid, zakat harta. Insya Allah sudah diterima oleh Allah karena anda tidak mengerti. Tapi hari ini tidak. Perhatikan orang fakir di kiri keadaanmu dan sekaligus itu menyambung silah itu. Jangan sampai kau dianggap orang kaya yang kikir pelit, zakatnya tidak pernah keluar. Coba orang orang orang kaya yang ada di mana? Anggap saja di kampung di ujung Cirebon sana. Kaya raya, saking cintanya kepada Al-Bahjah, digunakan untuk membuat zakat. Zakatnya untuk bangun pondok. Habis semua zakatnya untuk bangun pondok, alasannya apa? Pondok manfaatnya besar. Umat belajar, nuntut calon ulama. Wes, hebat. Kelihatannya begitu. Tapi tetangganya nangis, dia tidak bisa bayar. Tidak bisa makan. Apakah selamat orang itu? Tidak. Dahulukan orang yang ada di kiri kananmu. Tolong perhatikan. Dan itu punya mana yang luar biasa. Agar orang yang setiap hari mendengar deru mesinmu itu mendapatkan bagian. Agar orang yang selalu kena debu mobilmu yang sedikit kebut karena kau buru-buru mementingkan anakmu. Anaknya orang lain lagi makan bubur. Buburnya ditutupi kerudung oleh ibunya karena kau ngebut. Dan sadar gak kau itu? Kau beri zakat nanti agar terhibur hatinya. Dan itu hak mereka. Sudah jangan dipaksain, sudahlah. Sampai kami sampaikan ini adalah justru kami cinta kepada orang yang suka ngambil zakat dengan cara yang salah. Kami cinta agar anda tidak disebut sebagai dolim nanti di akhirat. Sekarang ini lu waktu. Suka tidak suka. Suka tidak suka. Baik. Tidak usah berhelah berhujah. Oh, kekayaan orang kaya masih banyak selain dari duit zakat. Alhamdulillah banyak. Selain dari duit zakat masih banyak. Enggak usah kita tamak dengan duitnya orang fakir. Jangan, jangan. Baik, ini saja. Itu adalah salah, akan tapi Anda tidak berdosa karena Anda bukan mufti di situ dan Anda juga bukan pengurus. Kalaupun Anda pengurus, Anda akan dengar mufti yang berfatwa kepada Anda. Tapi hari ini Anda harus membuat perubahan. Tidak. Keluarkan dari kepentingan pribadimu, keluarkan dari kepentingan masjidmu, pondokmu. Sudah jangan pakai aku-aku. Pikirlah keadilan baru selamat. Kalau sudah ada akunya pondokku. Wah ini setan bisikan. deh. Ustaz, pondok ini mencetak ulama. Itu lihat. Lihat, kerusakan umat karena tidak ada ulama. Lihat. Ya, ulamanya makan duit zakat kan bahaya nanti. Semoga Allah menjaga kita semua. Tapi ingat jangan menilai orang lain. Jangan menyalahkan orang lain. Kita tidak tahu. Kita hanya untuk koreksi diri sendiri. Mohon maaf jangan Anda melihat, oh kiai itu makan duit zakat, pondok itu makan zakat bukan urusanmu itu. Kita tidak ingin meracuni, merusak hati juga. Ini hanya untuk benah diri Anda, duit zakat Anda salurkan kepada yang membutuhkannya sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran jangan diperluas urusan visabilillah sebab permulaan ayat itu dimulai dengan innamas sodakot dibatasi supaya tidak kemana-mana hanyalah sodakot ini boleh diberikan kepada nih ini ini ini eh di sini dikunci di belakang visabilillah diperluas Loh, ini kan lebih seolah-olah lebih hebat daripada Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya enggak terjadi kedoliman Masya kalau anda masih belum bisa sedikit lah anda terbuka pada orang fakir anda kuping Anda agar mendengar. Anda tidak akan rela setelah itu mengeluarkan duit zakat kecuali untuk mereka. Cuman kalau Anda mungkin tertutup, lihat, terhormat, tertutup, nggak boleh ada komunikasi dan sebagainya. Anda tidak ngerti. Anda ke rumah sakit kecil, rumah sakit umum itu Anda ke sana coba. Masuk ke kamar-kamar mereka. Assalamualaikum, gimana keadaan ini siapa suami? lo kok tidak kerja? Ini sibuk saya sakit. Ah, ini anak saya. Oh. Hidup hati Anda nanti lihat. Tidak akan rela kalau Anda mau Cuman kalau Anda menjadi seorang ustadz yang semuanya cukup, enak, mikir perjuangan dan sebagainya, tidak tahu di sana ada orang sakit. Yang satu ketika yang saya katakan, seorang anak menangis datang ke sini, nyesel karena apa? Saya tidak bisa membawa ibuku ke rumah sakit karena saya tidak punya uang. Aduh, Allah. Akankah setelah itu kita rela membawa duit mereka untuk kita berikan ke masjid pondoknya? Ini penjelasan. Anda tidak salah, tapi jangan diulang lagi dan tidak boleh kejadian semacam itu berikan kepada orang fakir. Kalau istilah cukup tuh kayak apa sih cukup? Hebat bener ya. Sudah jadi kaya semuanya, bayar zakat semuanya setelah itu. Mungkin <laughs> cukupnya dikasih dua kilo setengah. Zakatnya orang satu untuk satu orang, hanya untuk makan dua hari deh. Setelah itu suruh puasa orang fakirnya. Baik, hati-hati ya urusan zakat. Jadi penjahat dalam zakat ada tiga. Penjahat dalam zakat adalah tiga orang kaya yang tidak mau bayar zakat. Neraka. Yang kedua adalah orang yang tidak berhak nerima zakat, eh pakai label dia menjadi nerima zakat. Haram dia. Karena bukan haknya. Yang ketiga adalah panitia zakat tapi tidak ngerti ilmu zakat membagi zakat dengan cara salah, penjahat juga. Jadi tiga penjahat dalam zakat. Semoga kita menjadi orang yang selamat. Amin.